Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita akan kembali melanjutkan bahasan kita terhadap kitab Usul Aqaid Ad-Diniyah yang mana dalam pertemuan terakhir kita telah masuk bahwasanya di antara perkara iman adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala wayadinuna bimahabbatihim wa nashri fadailihim. Dan mereka beragama, yakni mendekatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai para sahabat. Karena kita diperintahkan untuk mencintai seorang yang beriman dan semakin tinggi keimanan, semakin kita cintai dan para sahabat adalah orang-orang yang tinggi keimanannya, maka kita mencintai mereka. Maka kita mencintai mereka. Dan karena pengorbanan mereka terhadap Rasulullah SAW dan apa-apa yang telah mereka lakukan dalam rangka menjaga dan menyebarkan agama ini wa nashri dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebarkan kisah sejarah-sejarah mereka dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Ini yang harus dilakukan ketika seorang menyebutkan tentang para sahabat. Fokus terkait keutamaan-keutamaan mereka. Adapun apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan, kata al-mu'alif wa yumsikuna amma syajara bainahum. Menahan diri dari apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka. Apa-apa yang terjadi di antara mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sepanjang atau dalam sejarah terjadi suatu hal di antara para sahabat. Namun tugas kita adalah diam tidak ikut-ikutan berbicara dalam hal tersebut. Ini tugas kita. Dikarenakan jikalau kita ikut-ikutan, dikhawatirkan lisan kita tergelincir. Ikut mencela mereka, ikut berbicara tentang mereka dengan hal yang tidak tepat, tidak baik. Menyebutkan mereka dengan keburukan. Ditambah lagi, begitu panjangnya jarak antara masa mereka kepada masa kita. Kisah-kisah yang dibawa yang sampai kepada kita belum tentu semuanya sahih. Setelah terjadinya apa yang jadi antara mereka, muncul atau ketika itu ada golongan-golongan Syiah. Dan juga sebaliknya ada golongan Nawasib yang membenci Ahlul Bait dan secara tidak langsung keberadaan mereka ini memiliki andil dalam sejarah. Sehingga bisa jadi ada kejadian yang tidak ada ditambahkan. Ada kejadian yang ada dihilangkan. Ada kejadian yang tidak tepat disimpangkan. Dan semisal hal itu. Maka tindakan kita ikut berbicara tentang apa-apa yang terjadi di antara mereka bisa menyebabkan kita mungkin menyebutkan hal yang tidak benar tentang mereka. Sedangkan mereka dalam apa-apa yang disebut fitnah atau apa-apa yang jadi antara mereka, mereka adalah mujtahid ma baina ajr wa Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Dan kesalahannya dimaafkan. Kenapa? Karena mereka sama-sama menginginkan kebaikan bagi umat. Kita tidak perlu meragukan niat yang ada pada mereka. Sedangkan kita ketika membicarakan mereka, apa utamanya? Apa kebutuhannya? Apa urgensinya kita untuk membicarakan apa yang telah terjadi pada mereka? Nggak ada kebutuhannya. Justru bisa jadi just menyebabkan kita tergelincir dan jatuh kepada tindakan mencela mereka. Ini juga yang harus kita perhatikan. Dua hal ini. Ditambah yang ketiga, mereka adalah orang yang jauh lebih utama. Jauh lebih utama. Para sahabat disebutkan Allah Ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meridai mereka. Di antara mereka ada ashab Badar Yang kata Rasulullah Sallam, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Sedangkan kita apa? Banyak kesalahannya. Sedangkan kita adalah orang-orang yang begitu banyak kesalahannya dan tidak memiliki keutamaan seperti mereka, seperti para sahabat. Enggak pantas orang selevel kita membicarakan orang-orang seperti para sahabat dengan keburukan. Tidak pantas. Orang selevel kita sama sekali enggak punya kepantasan untuk menilai orang-orang seperti para sahabat. Akan tapi apa-apa yang terjadi antara mereka adalah suatu hal yang telah berlalu mereka telah bertemu Allah, mereka telah atau mereka akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Dan kita akan menghadapi apa-apa yang menghadapi menghadap Allah taala dengan bahwa apa-apa yang kita lakukan, maka fokuslah terhadap apa yang kita butuhkan. Tahan lisan kita dari berbicara tentang mereka. Terutama tentang dua orang sahabat yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin al aus Kenapa terutama dengan ini? Ini pintunya. Kalau sudah jebol di sini lama-lama ke yang lain juga kena. Tahan lisan kita dari dua orang sebut. Jangan bicarakan tentang mereka kecuali hal yang baik. Kenapa dibilang pintunya? Karena ini biasanya awalnya. Orang awalnya jatuh kepada mencela kedua orang sebut, jatuh kemudian kepada mencela yang lainnya. Terbiasa lisannya untuk mencela para sahabat yang lainnya jaga lisan kita. Hati-hati dari berbicara yang buruk tentang para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Wa maulal umma bikulli khoslatin hamidah. Dan bahwasanya mereka adalah umat yang paling tepat, paling pantas dengan setiap hal yang baik. Oleh karena itu, jikalau ada diriwayatkan tentang dari soha, tentang seorang sahabat, suatu hal yang mungkin diarahkan kepada makna yang baik dan mungkin diarahkan kepada makna yang buruk, maka selalu kita arahkan kepada makna yang baik. Dalam rangka husnuzon mereka kepada mereka. Dalam rangka husnuzon kepada mereka. Kalau ada kemungkinan yang baik dan kemungkinan yang buruk, dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat, diceritakan tentang para sahabat, maka kita menganggapnya kepada atau membawanya kepada kemungkinan yang baik. Karena mereka adalah orang yang paling pantas dengan segala kebaikan. Wa asbaquhum ila kulli khair, paling segera kepada setiap kebaikan. Wa ab'aduhum an kulli dan paling jauh dari segala keburukan. Ini keadaan para sahabat dan tidak ada seorang pun setelahnya yang lebih utama dari mereka. Ya, yang lebih utama dari mereka. Wa ya'taqiduna al ummah Kemudian berikutnya, Al-Sunnah wal Jamaah meyakini annal ummah la tasdaqni an imam yuqimu laha dinaha wa dunyaha. Bahwasanya umat ini tidaklah mungkin atau tidak mungkin tidak butuh kepada seorang pemimpin. Artinya umat ini pasti butuh kepada pemimpin. Di mana kita lihat ketika Rasulullah SAW wafat. Para sahabat langsung segera berembuk untuk menentukan siapa pengganti beliau. Ini menunjukkan pentingnya seorang pemimpin dalam Islam. Ya. Yang mana dengan pemimpin yuqimulah hadinaha wa dunyaha dapat menegakkan perkara agama dan perkara dunia. Kalau tidak ada seorang pemimpin maka perkara urusan agama bisa jadi kacau. Apalagi juga perkara duniawi. Maka bisa jadi kacau. Oleh karena itu harus ada mimpin dalam Islam. Ya. Wa yadfa'u anha adiyatul mu'tadin. Menghalangi darinya atau menepis gangguan orang-orang yang mengganggu atau menyerang. Ya wala tatimmu imamatu illa bi taati fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jalla dan tidaklah sempurna atau tidaklah akan tegak sebuah kepemimpinan kecuali dengan ditaati yang pemimpin tersebut ya dan tidak harus satu dunia ini satu pemimpin tidak harus satu dunia ini satu pemimpin ya melainkan jikalau di suatu tempat sudah ada pemimpin yang sama maka ia sama menjadi pemimpin dan harus ditaati dan harus ditaati. Kita tahu bahwasanya sejak runtuhnya Daulah Umayyah, kaum muslimin ketika itu tidak lagi berada dalam satu mimpin. Ya, zaman Abbasiyah ada khilafah di Baghdad dan juga ada amir ya di Andalusia. Namun ketika itu para ulama tidak menyebutkan bahwasanya hanya harus satu pemimpin saja melainkan kepada amir yang ada tempat sebut, kepada imam yang mana ditunjuk di suatu tempat kita mentaati mereka. Imam yang sah, mimpin yang sah dalam suatu tempat kita mentaati mereka. Fi ghairi ma'siyatillah azza wa jalla. Dalam selain kemaksiatan. Yakni jikalau andaikan imam tersebut memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak mentaatnya. Dalam perkara maksiat itu saja. Selainnya tetap kembali kepada ketaatan. Dan ini jikalau yang diperintahkan benar-benar sebuah maksiat. Ya, benar-benar sebuah maksiat. Bukan suatu hal yang masih kita tidak mengerti tentangnya. Karena bisa jadi kita tidak mengerti, kita kira itu tidak ada maslahat padanya, namun sebenarnya ada maslahat dilihat dari kacamata yang lebih jauh. Dan bahas tentang hal ini tentang masalah taat waliul amr sudah sering sekali kita sebutkan sehingga tidak perlu memperpanjang meskipun ya ini adalah satu bahasa yang penting. Bahasa yang penting. Wa yarawna annahu la yatimul iman illa bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bil yaddi wa illa bil lisani wa illa fabil qalb. Dan mereka melihat juga, memandang juga atau berkeyakinan juga bahwasanya iman tidaklah sempurna kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar karena Rasulullah SAW telah merintahkannya. Man ra'a minkum mungkaran falighayyiru biadih. Ya, biliat. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan dengan tangan jikalau seorang mampu. yakni jikalau amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan sebut pada orang yang memiliki kuasa. Ya, pada orang yang memiliki kuasa, misalnya waliul amar pada suatu tempat atau seorang ayah terhadap keluarganya atau seorang guru terhadap murid-muridnya Ya, jikalau ia memiliki kuasa dan tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Atau misalnya jikalau seorang bisa memiliki kuasa atau kemampuan untuk demikian. Tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Wa illa bil lisan. Kalau tidak dengan lisan. Ya, menegur dengan lisan. Nah, ini tugas bagi mereka yang mengetahui usaha tersebut adalah suatu hal yang mungkar. Wa illa fabil qalb. Dan jikalau tidak, maka ia dilakukan dengan hati minimal dengan hati. Jangan membiarkan diri ketika tahu ada hal yang mungkar lalu dalam hati tidak ada pengingkaran. Minimal harus ada dalam hati pengingkaran tersebut. Ya. Misalnya sebuah majelis yang ada pada kemungkaran minimal kita meninggalkannya kalau tidak bisa mencegahnya. Ala hasabi maratibi syar'iyyah wa turukihil mar'iyyah. Sesuai dengan ya tingkatan-tingkatan syar'inya dan juga sesuai dengan jalan-jalan yang tepat yang diperhatikan hal ini. Artinya pastikan tindakan hal ini tidak menyebabkan mungkar yang lebih besar. Ya, tidak menyebabkan kemungkaran yang besar. Jadi pastikan ketika kita melarang dari kemungkaran tidak membawa kepada kemungkaran yang jauh, yang jauh lebih besar. Dan pastikan juga sebelum seorang mengingkari kemungkaran, pastikan hal benar-benar kemungkaran. Bukan suatu hal misalnya adalah hal yang berselisihkan tentang boleh atau tidak bolehnya. Kalau berselisihkan maka hak kita hanya menasihati. Ya, kita menganggap hal tersebut terlarang, namun ulama lain mengatakan hal tersebut boleh, maka kita hanya bisa menasihati saja. Menjelaskan saja. Namun tidak bisa sampai mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Ya, jadi harus kepada pengingkaran mungkar adalah suatu hal yang benar-benar mungkar. Oleh karena itu kita harus tahu dulu apa yang dilakukan. Apakah benar dia melakukannya dan apakah benar perbuatan tersebut adalah kemungkaran. Dua hal ini penting. Kita harus tahu apakah benar dia melakukannya. Jangan sampai dia tidak melakukan kita marahi ya atas suatu hal yang tidak dia lakukan. Dan yang dia lakukan apakah benar kemungkaran? Bisa jadi bukan kemungkaran ternyata. Hanya karena kita tidak tahu kita menganggapnya kemungkaran. Kemudian kata Allah Ta'ala, wabil jumlah dan kesimpulannya, fayarawnal qiyam atau secara global, al qiyam bikulli usul asyariyah mereka mandang harusnya melaksanakan setiap ya pondasi syariat ala wajib syar'i dengan bentuk yang syar'i min tamamil iman waddin adalah termasuk perkara iman dan agama. Artinya masih banyak lagi perkara-perkara yang tidak bisa beliau sebutkan. Namun tatkala perkara tersebut termasuk dari ya usul asyariyah, pondasi-pondasi agama, maka tindakan melaksanakannya adalah tindakan menyempurnakan agama. Tampaknya tidak sempurna iman dan agama seorang. Ya, tidak sempurna dengannya iman, tampaknya tidak bisa sempurna dengannya iman dan agama seorang. Ini akhir dari Al-Asul Rabi, ya, dengan Al-Asul Khamis. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya ya, karena sedikit panjang, ya dalam insyaallah dalam pertemuan terakhir kita akan baca al-usul khamis ini. Allah taala ala wa alam. Wassallallahu nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.